Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi ma wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Mohon maaf atas keterlambatan kajian kita karena kebetulan waktu Sholat di Jawa Timur berbeda dengan di Jawa Tengah. Karena kebetulan Ana saat ini sedang berada di Jawa Tengah sehingga mengikuti waktu yang ada di sini. Perlu Ana sampaikan bahwa kepada segenap jamaah yang hadir, ini bukan tausiah yang diumumkan set Nurizul tadi. Ini adalah Ana minta izin untuk menyampaikan taklim ikhwah Madura karena kalau pulang juga waktunya sudah habis. Biasanya kita kajian jam 6 kurang 5. Sekarang sudah lewat 19. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang ke-24 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah Setelah kita jelaskan beberapa penjelasan Al-Syeikh Saleh al Fauzan Hafizahullah Ta'ala Yaitu pada penjelasan Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan pada hadith kursi ini Ketika Allah mengatakan Inni tu zulma ala nafsi Waja'altuhu bainakum Muharraman falatazalamu Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling membalimi. Telah kita sebutkan dua jenis dari jenis kezaliman. Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba kepada Allah dengan melakukan perbuatan kesyirikan Kemudian jenis yang kedua adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya dan kita akan beranjak atau melanjutkan jenis kezaliman yang ketiga yaitu kezaliman seseorang atas orang lain. Kezaliman seorang hamba kepada orang lain dengan dia melakukan tindakan kezaliman, tindak melampaui batas kepada orang lain terkait dengan hartanya, kehormatannya, darahnya. Hartanya dilampir, dirampas, kehormatannya direndahkan, darahnya ditumpahkan. Maka jenis kezaliman yang seperti ini barakallahu fikum kata Syekh Hafizahullah taala wa hadza la yaghfiruhu Allah. Ini tidak Allah ampuni kecuali bila orang yang dizalimi memberi maaf. Bila tidak maka seorang hamba akan ditegakkan kepadanya kisah pada hari kiamat atas kezaliman yang ia perbuat. Karena ini adalah hak makhluk yang tidak jatuh, tidak gugur kecuali dengan pemaafannya atau ia mengambilnya. Bila berupa harta yang dipinjam tidak dikembalikan, harus ia ambil, ia kembalikan harta Ikhwani fi din muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Karena ini adalah tindakan yang tidak pantas baginya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengazab seorang pun yang bukan amalannya. Allah tidak akan mengadab seseorang kecuali dengan apa yang ia perbuat. Allah menghukum dia, mengadab dia karena ada dosa yang dia perbuat. Bila ia tidak melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka tidak mungkin Allah Jalla wa'ala akan mengadab hamba tersebut. Karena bila Allah menghukumnya, mengadabnya, atas perilaku yang tidak ia perbuat, atas dosa yang tidak ia kerjakan, ini kezaliman. Maka ketika Allah tabaraka wa taala menghukum seorang hamba, mengazab seorang hamba atas dosa-dosa yang dia perbuat itulah keadilan Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini mengatakan ini haram zulma ala nafsi aku mengharamkan kezaliman atas diriku Waja'altuhu bainakum muharraman dan aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ia akan menghukum dan membinasakan orang-orang yang melakukan tindak kezaliman. Perhatikan barakallahu fikum ketika Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-42 wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun dan janganlah sekali-kali kalian menyangka, kalian mengira Allah Subhanahu wa taala lalai dari kezaliman yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Allah menggunakan kalimat penguat dalam ayat ini. La tahsabanna menggunakan nun bertasydid Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa Allah Azza wa Jalla lalai dari kezaliman kalian. Ketika manusia barakallahu fikum berbuat tindak kezaliman kepada orang lain. Dalam tiga perkara ini kehormatannya, darahnya, hartanya di mana tiga perkara ini barakallahu fikum diulang-ulang peringatannya, takzirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak kesempatan di hari-hari Hajjatul Wada yang sebelumnya diingatkan tentang kehormatan bulan haram kehormatan hari yang haram, kehormatan negeri yang haram. Yang Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya, "Ayyu yaumikum hada?" Hari apa ini? Hari apakah ini kata Rasulullah? Wa ayyu syahrikum hada? Bulan apa ini? Bulan apakah ini? Wa ayyu baladikum hada? Negeri apakah negeri kalian ini? Mereka menyangka bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika memberikan jawaban kepada mereka yang bahkan yang muncul dari mereka adalah ucapan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mereka kira Rasulullah ketika memberikan jawabannya akan menyebutnya dengan hari, bulan, dan negeri yang lain. Tetapi untuk mengingatkan mereka tentang betapa terhormatnya kehormatan hari Arafah pada tanggal 9 hijjah, yang diulang kembali pada khutbah di hari Nahar pada tanggal 10 bahkan juga pada tanggal yang berikutnya. maka Rasulullah kemudian mengingatkan Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram, terjaga, terhormat, terpelihara. Mulia. Sebagaimana mulianya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ya telah ma'asyurul muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana terkumpul padanya tiga perkara ini sekaligus maka Nabi alaihi salatu wassalam menyamakan kedudukannya bahkannya lebih mulia. Maka jangan kalian menyangka dan mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai atas kezaliman kalian. Kalau manusia dalam kehidupan dunia mungkin dengan segala hilah dan tipu dayanya bisa terhindar, bisa terlepas dari hukum atau dari jerat hukum terkait darah orang lain, terkait harta orang lain. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa lepas di yaumul qiyamah dari hisab Allah Azza wa Jalla tidak ada seorang pun yang akan bisa lepas dari catatan para malaikat. Dan semua akan tertuang dihitung dalam mizan di qiyamah. Ikhwani fi din, Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, betapapun seorang hamba melakukan tindak kezaliman dan terus menerus dalam kezalimannya, maka pasti dan mesti dia akan mendapati menjumpainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cepat ataupun lambat, dunia ataupun akhirat atau bahkan kedua-duanya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan Wattaqi da'watal mazlum فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dalam sahih keduanya takutlah kalian kepada doa orang yang terzalimi karena tidak ada antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala hijab yang menghalangi tirai penghalang tidak ada Baik yang dizalimi seorang muslim atau bahkan pun orang kafir. Tidak boleh berbuat kezaliman kepada orang kafir. Jangan mentang-mentang. Ini orang kafir dalam perdagangan, ikatan jual beli, perjanjian. Mending kita tipu saja dia. Atau seseorang misalnya bersepakat jam 12 malam ngajak kerjasama buka toko ternyata congkel tokonya orang kafir tepat jam 00.00. Ada mayajus, tidak boleh. Ini kezaliman yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atas dirinya dan Allah mengharamkan di antara sesama manusia. Fala tazalamu maka jangan kalian saling menzalimi. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang kafir. Lah. Tetapi karena Allah tidak cinta dan Allah benci kepada tindak kezaliman. Maka kata beliau hafizahullah taala, hatta al-kuffar la yajuzu zulmuhum. Bahkan kepada orang kafir tidak boleh melakukan kezaliman kepada mereka. Qala ta'ala Allah berfirman dalam suratul Maidah ayat yang ke-8, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى maka janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian tidak berlaku adil i'dilu berlaku adillah kalian wa aqrabu taqwa ia lebih dekat kepada takwa Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah maka kata beliau wa du'aul mazlumi mustajabun walau kana kafir doa orang yang dizalimi itu doa orang yang terzalimi mustajab walaupun dia kafir walaupun dia kafir. karena Allah subhanahu wa ta'ala la yarda bidzulmi wa ta'addi. Karena Allah tidak rida dengan kezaliman dan tindak dalam batas. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fala tadzalamu maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini tahzir peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari tindak kezaliman antar sesama hamba. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat memberikan peringatan dari tindakan kezaliman memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat kezalim dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sekian banyak contoh. Bagaimana Allah azza wa jalla mengazab kaum yang melakukan tindak kezaliman. Dengan segala macam bentuk kezaliman Dan kebiasaan manusia adalah suka berbuat zalim. Kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum. Sangat zalim. Jahul sangat jahil. Kecuali orang Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepadanya. Anugerah. Untuk bisa terbebaskan dari dua sifat dasar yang ada pada manusia ini dan tabiat tersebut. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah waktu Isya sudah masuk di wilayah Antum.